Taib, ikra. Ayah baca Abdul Wahab. Taib, خلاص Kemarin kita sebutkan tentang musibah yang keempat masih dalam bahasan musibah yang keempat tentang yakni al-fuhsu wasab wal bada ucapan keji atau perbuatan keji mencela. Nah, ini di antara musibah lesan yang menimpa Bani Adam mengucapkan kata-kata yang jorok, mengucapkan kata-kata yang keji, perbuatannya juga keji. Demikian, ini harus dijauhi lebih-lebih seorang yang berilmu membawa ilmu seorang hafid ataupun hafidah maka hendaklah dia bisa menjaga lesannya dari ucapan-ucapan yang menjijikan yang kotor, yang jorok yang mengarahkan ke arah-arah perbuatan yakni membuat bangkitnya suatu syahwat ini tidak tidak sangat tidak pantas seorang yang membawa ilmu ucapannya kotor lebih-lebih seorang mubalik ya seorang dai yang menyeru pada kebenaran nah hendaklah dijauhi ucapan-ucapan yang keji <clears throat> apa artinya sarfarun mutasaddiquna mutafaihihuna? iza ma makna sarfarun mutasaddiqun kasirun kalam mutasaddiqun eh mutafahikun ini yang mutakabir. jadi ini di antara manusia yang kubenci kata beliau yang sangat kubenci di antara umatku nanti pada hari kiamat yang mereka ahlaknya jelek dan di antara mereka yang akhlaknya jelek adalah yang banyak berbicara. Kemudian ketika cerita panjang-panjang ke sana kemari tanpa ada dalilnya. Omong kosong, omong ya cerita-cerita dongeng, gak karu-karuan. Disertai dengan ucapan-ucapan yang jorok. Nah ini di antara umat Nabi kita Muhammad SAW yang yakni dibenci oleh beliau. Kemudian berikutnya alif wa wa'lam anal fuksha wal bada ketahuilah bahwasanya fuksha dan bada ini agak semakna ya yang di situ ada perbedaan sedikit apa bedanya antara fuksha dan bada kemarin kita sebutkan. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat antara al-fufs ya dengan baza Apa bedanya ya, Imam? Fil kalam wa af'al. baza nam fil aqwal, fil kalam. Ini sedikit ya yang ada perbedaan tentang fuhsu yakni ke, apa kalamnya perbuatannya yakni jelek kotor keji adapun bada terkait dengan masalah ucapan-ucapan masalah ucapan kalam bahwa takbir anil umuril mustaq biha ini ya dialah ya tabir ungkapan-ungkapan suatu perkara yang menunjukkan kejelekan bil ibarat dengan ungkapan-ungkapan sarihah yang jelas. Wa aktsaru ma yakunu dzalika fil alfadhi jima. Dan kebanyakan nam dibawa pada makna lafaz-lafaz yakni yang akan mendekati kepada perbuatan jima. apa perkara-perkara urusan yakni syahwat terhadap jima. Ini ini kebanyakan ya fuhs al-bada. Biasa orang ahlul ma'asi ya kalau cerita-cerita nggak karu-karuan masalah perempuan, perbuatan-perbuatan zina. Nah ini wa laku bihi dan apa-apa yang terkait dengannya. Fa ahlal khair yatahashawna antil kal imbarasti dan sesungguhnya orang-orang yang baik yang mereka tahu tentang suatu ilmu, nam hendaklah menghindari dari ibarat-ibarat seperti itu. Ibarat-ibarat yang mengarahkan kepada perbuatan zina. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang akan menggambarkan perbuatan-perbuatan yang zina. Terbetik hatinya, tergambar dalam benak hatinya Nah ini hendaklah dihilangkan, dihindari ucapan-ucapan yang mengarahkan ke arah sana. Dan juga wayak nuna anhu, anha menutup tutupi darinya, membuang ucapan-ucapan yang jorok. Wa minal afati al-hina dan juga di antara musibah yang lainnya adalah yakni al-hina, menyanyi. Ini ya lagu-lagu sudah menjamur di tengah masyarakat kita bagaimana mereka para pemuda-pemudi senang menyanyi pagi ya sambil nyapu, sambil mungkin nyuci piring, sambil ya kegiatan-kegiatan aktivitas pagi hari mereka sambil mendengarkan musik-musik atau mungkin mulutnya juga ikut menyanyi. Ini padahal lagi mungkin masak ya lagi apa mencuci baju. Ini ter ya refleks ya mulutnya mengucapkan nyanyian-nyanyian yang telah ia dengar. Waqad sabaqa fihi dan sungguh ya telah lalu kalamu fi ghairi hadzal maudi. Telah berlalu pembahasannya 6 tentang pembahasan tersebut. Bukan di sini pembahasannya. Al-afatul khamisah kemudian musibah yang kelima al-mizah. Ini ya senda senda kuro Ini senda kuro yang berlebihan yang termasuk musibah bagi sebuah lesan. Sedikit-sedikit ya setiap jam, setiap detik senda senda guru. Nah ini. Ini yang dilarang. Adapun yang sifatnya sedikit, amal yasir sesekali saja. Ini ya, untuk menghilangkan stres misalnya, untuk menghibur teman kita sedih, teman kita terkena satu musibah. Maka di sini fala yunha tidak dilarang. Tapi ingat idza kana sidqon. Apabila sedagurunya itu adalah yakni mengandung kebenaran, sedaguru yang sifatnya memang benar bukan dusta. Nah ini, sedaguru yang diperbolehkan. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW Bagaimana sendakuro beliau Tak kalah ada seorang nenek-nenek yang datang kepada beliau minta didoakan untuk masuk surga. Nah, seorang nenek-nenek minta didoakan masuk surga. Maka beliau bersenja guru melakukan mizah. Nah, bahwasanya layat yadkhulul jannah azus. Seorang nenek gak akan bisa masuk surga. Ini. Seorang nenek-nenek gak akan bisa masuk surga. Artinya gak ada nanti di surga seorang nenek-nenek. Semuanya yakni para pemuda, para pemudi yang mungkin di dunia tua nanti berubah menjadi muda kembali. Yang nanti anak kecil misalnya jadi besar. Dan nah ini akan datang insya Allah hadisnya. Kemudian fan nabi fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu wa yaqul illa Maka sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW beliau juga yakni pernah ya melakukan satu mizah sendaguro. guru. Walayakulu dan tidaklah beliau mengatakan kecuali memang itu adalah hak. Ini apa yang beliau katakan ketika sendaguro. guru nam adalah satu kebenaran bukan dusta bukan main-mainan sekedar sendaguro tidak tapi mengandung satu kebenaran. Fa innahu qala li rajulin dan sesungguhnya beliau pernah mengatakan kepada seorang laki-laki, "Ya dal udunain." Nih ya. Wahai orang yang mempunyai dua telinga. Nah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud dalam Sahih Sunannya, Tirmidzi dalam Sahih Sunannya. Nah, beliau mengatakan demikian guru kepada seorang laki-laki wahai orang yang mempunyai dua telinga. Wa qala dan juga beliau pernah mengatakan kepada yang lainnya, "Inna hamiluka ala waladil naqah sesungguhnya kami akan membawa engkau di atas anak seekor unta. ini. Wa qalil azuz juga oleh seorang nenek-nenek, ya. Beliau mengatakan bersendagura pada seorang nenek yang mana nenek ini meminta untuk didoakan masuk surga. Maka beliau menjawab, "Innahu la yadkhulul jannata ajuzun." Sesungguhnya tidak akan masuk surga seorang yang dia nenek-nenek. Ini ya, enggak ada di surga seorang nenek atau kakek enggak ada. Semuanya ya para pemuda-pemudi, muda-muda sebaya umurnya. Kemudian beliau menjawab summa qara'a inna ansha'nahu na insya'a. Sesungguhnya kami menjadikan ya yakni para bidadari-bidadari. Ini kami menciptakan nanti di surga ini para bidadari-bidadari yang muda melia, yang perawan sebaya umurnya, enggak ada yang tua, enggak ada yang enam kecil yang mereka berpasang-pasangan yang mereka enam nabi umatnya Nabi Muhammad masuk surga akan mendapatkan ya bidadari pas berpasang-pasangan mereka semuanya sebaya, enggak ada yang satu-satunya nenek, satunya pemuda, enggak ada. Tapi semuanya sama yang perempuannya gadis-gadis perawan-perawan faja'alnahu abkar <clears throat> Demikian. Wa qail ahor dan juga dikatakan yang lainnya zawjukal ladzi fi ainaihi bayatun. Pasanganmu ya di dalam kedua matanya yakni putih dan sebagainya di antara senda guru yang diucapkan memang yakni untuk suatu yakni ada keperluan ada yakni ada tujuan yang baik beliau ucapkan kepada umatnya ini waqad ittafaqa fi mizajihi sallallahu alaihi wasallam salasata asya dan sungguh enam yakni telah bersepakat para ulama di dalam mizahnya beliau di dalam senda gurunya beliau yakni tiga perkara. enam akhaduha kanuhu haqqan. Yang pertama tiga perkara tersebut adalah bahwasanya apa yang beliau ucapkan itu adalah suatu kebenaran. Bukan suatu kebatilan, bukan suatu omong kosong. Enggak mengada-ngada. Ini, ini senda senda guru yang diperbolehkan. Wasani adapun yang kedua kanuhu manisa wasibian Dan keadaan beliau bersama para wanita, ya, para di antara para nenek-nenek, seorang nenek yang datang pada beliau dan juga anak kecil. Kalau seorang nenek sudah dibaca tadi hadisnya, kalau seorang anak kecil pernah ya beliau bersendagurau dengan mereka para anak-anak kecil Nah, saya lupa hadisnya. Yang maknanya yang maknanya adalah beliau pernah dia menyemburkan air berkumur-kumur kemudian beliau menyemburkan air tersebut ke anak-anak tersebut. Bersenda guru. Ingat, tapi ini enggak sering-sering. Sesekali sekali saja karena ketika sering-sering ini akan menurunkan wibawa seorang muslim menurunkan di bawah seorang yang dia berilmu. Orang yang berilmu, orang yang banyak hafalannya. Dia seorang mubalik ternyata setiap hari senda guru, main-main dengan anak kecil. Gosean, ya, di kasur kejar-kejaran. Nah, ini ini tiap hari atau mungkin sering sekali. Nah, ini ini akan menurunkan wibawa seorang muslim, menurunkan orang tersebut wibawanya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang mungkin orang tua, enam seorang bapak. Kalau sering-sering bersendagoro, ini ya maka wibawanya akan turun di hadapan anak-anak tersebut. Makanya sesekali di sini diperbolehkan sendagoro jangan terlalu sering taib. Waman yahtaju ila ta'dibihi dan juga orang-orang orang yang butuh kepada ya ini pengarahan ini ya ketika memang ada orang ada orang yang butuh pengarahan butuh nasihat butuh hiburan enam diarahkan untuk bersenda guru min duafa irijal dari laki-laki para laki yang memang dia keadaannya lemah atau mungkin para wanita yang memang keadaannya lemah untuk menghibur dia, untuk yakni sekedar tasliyah, ya untuk menghibur mereka yang keadaannya lemah, yang keadaannya kena satu musibah, maka di sini dipersilahkan untuk bersendagoro biar mereka tidak terlalu bersedih hati. Dan ini para ulama menjelaskan tentang sendagoro beliau bagaimana keadaannya itu adalah hak dan punya tujuan tertentu yang akan bermanfaat bagi sang pendengarnya. Taib. Adapun yang selanjutnya ini agak panjang ya. Lalu alam bisawab mungkin ini yang bisa kita baca sedikit. Yang ketiga insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna tafadzalu hafidhakumullah.